الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باب ما يوجب الوضوء perkara-perkara yang mewajibkan wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha bil idafat la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawadda. Tidak akan diterima sembahyang seseorang yang berhadas sampai dia mengambil air wudu. Hadas kecil, hadas besar, hukumnya sama. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatun ghairi tahur wala sadaqatun min ghulul asal makna daripada ghul atau ghil al-ghul al-ghulul itu adalah al-khiyanatu fi malil ghanimah pengkhianatan seorang prajurit terhadap harta rampasan. Itu asal makna daripada gulul. Tapi ulama berpendapat daripada sumber yang haram. Allah tidak berkenan untuk menerima sumbayang daripada orang yang tidak bersih dan juga tidak berkenan untuk menerima sedekah daripada pencaharian daripada sumber yang haram. Sebagaimana saya katakan malam yang lalu, ini adalah merupakan hadis yang pertama yang diriwatkan di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sadaqatan bighairi tahur wala sadaqatan bin ghulul. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan kita yang telah lalu, maksud daripada tahur, sumbah yang tidak diterima daripada orang yang tidak bersih yang tidak bersih dengan pakaiannya, yang tidak bersih dengan anggota tubuhnya, yang tidak bersih dengan anggota sujudnya dan juga dengan tempat dia berdiri, juga yang tidak bersih dengan nawaitunya, yang tidak bersih daripada dia, yang tidak bersih daripada hujoh, yang tidak bersih daripada sum'ah, yang tidak bersih daripada takabur. Bagaimana Allah akan memperkenankan yang seseorang yang mutakabir sedangkan Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu misqalu dzarratin min kibr, tidak akan masuk surga dengan seseorang yang terdapat sekecil atom daripada rasa angkuh dan sombong di dalam hatinya. Innama ataqabbalu sholata liman tawadda'a li'azamati. Hanya saja aku menerima yang seseorang yang merendahkan diri kepada keagungan dan kebesaran Bu. Tidaklah dengan kita kita pasrah dengan kedua belah tangan kita yang kita lambaikan. Allahu Akbar kedua belah tangan kita menolak dunia dengan isi-isinya. Isyarat yang pernah kita sebutkan. Allah tangan ke situ, bukan ke depan. Tolak ke depan masih berada di hadapan kita. Tolak ke belakang berarti dengan segala-galanya kita kebelakangkan. Istriku, hartaku, jawatanku, kedudukanku, pangkatku, ilmuku, semuanya kita kebelakangkan. Hanya dengan kebesaran Allah saja, dengan kedua belah tangan kita kita gerakan, dengan ucapan takbir kita alunkan, Allahu Akbar dengan keagungan dan kebesaran daripada Allah segala-galanya akan menjadi kerdil. Itu yang pertama bersih kita dengan hati, bersih kita dengan perasaan, bersih kita daripada hadas kecil dan juga daripada hadas besar, bersih kita daripada sifat-sifat yang tercela. Kita sembahyang, memang kita beribadah, betul. Kita dengan takwa Allah tepat akan tetapi siapa yang menggerakkan hati kita sehingga kita ke masjid siapa yang memberikan leluasa kepada kita sehingga dengan kita kita berdiri dan siapa yang memberikan hidayah petunjuk kepada kita sehingga kita senantiasa dengan perintah daripada Allah. Jawabannya Allah. Tidakkah patut kita syukuri? Ucapkan rasa syukurmu, ungkapkan rasa terima kasihmu. Setelah kau ucapkan Allahu Akbar dengan rukun yang pertama setelah takbir, dengan rukun yang pertama setelah niat itu adalah ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita ucapkan alhamdulillah? Sebab aku mendapatkan petunjuk, sebab aku berdewasa, sebab aku berjaya, sebab aku ke masjid, sebab aku mendapatkan hidayah. Tidak ada kata-kata yang lebih manis dan yang lebih indah untuk kita tuturkan di hadapan Allah daripada ungkapan rasa terima kasih. Alhamdulillahirabbil Rabbil Alamin yang mempunyai sifat Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin sampai seterusnya panjang lebar cukup sekedar itu la baru salatu diraih di tahur wala sadaqatun min ghulul Biar kita bersedekah satu sen Biar hanya setakat satu pon Biar hanya sekedar satu ringgit Biar tidak banyak Tapi daripada jerih payah kita sendiri Daripada jerih keringat kita sendiri Bukan daripada yang haram Bukan daripada yang subuhat Bukan daripada yang batil Bukan daripada reswah Tidak daripada bunga Tidak daripada faedah Duit yang kita sedekahkan kepada fakir miskin itu laksana makanan, laksana minuman yang kita berikan. Berkenankah kira-kira kita menerima najis daripada seseorang? Berkenankah kita memakan nasi yang basi dengan makanan yang kotor, dengan makanan yang jijik? Kita tak mau. Semacam itu juga hakikatnya yang kalau pada waktu kita mengasihkan duit haram kepada seorang pengemis, apa bedanya yang itu menghasilkan duit haram yang balasannya adalah neraka Allah yang ini menghasilkan bangkai yang gosok dan kotor Sebagaimana kita tak mau mengasihkan bangkai, najis, tai, kotoran kepada seseorang, sepatutnya kita juga tidak memakankan uang haram syubhat kepada fakir miskin. <laughs> Tidak ada bedanya. Kalau termakan bangkai paling sakit perut. Tapi kalau termakan duit haram, Nabi kita bersabda, "Kululah min nabatamin suhtin panaru aula bihi." Tiap makanan yang berasaskan daripada haram, api neraka lah yang akan melenyapkan dan yang akan memakannya. Itu hakikat sadaqatun min hudul. Supaya kita jangan heran, supaya kita tidak merasa aneh. Bagaimana? Tak boleh menerima sedekah daripada ulul Itu kan duit Ya itu duit apa bedanya? Ini duit saya ambil, itu juga duit saya ambil. Duit dari korupsi, maksudnya dari reward siswa, duit daripada zina, duit daripada pelacuran, duit daripada arak, duit daripada minuman keras, duit daripada apa saja. Apa bedanya dengan duit daripada penjualan kacang soya, air soya? Hah? Apa bedanya dengan duit penjualan sate? dengan penjualan kue, dengan penjualan ikan, apa bedanya? Duit ini duit, sama saja. Bah, ini duit haram, yang itu duit halal. Itu daripada jerih payah kita, yang ini daripada usaha yang tidak dibolehkan. Kesimpulan hadis dengan riwayat yang lain, seseorang yang bersedekah daripada duit haram, dia tidak akan mendapatkan pahala, justru dia akan mendapatkan wizir, izin, dosa kesalahan di sisi Allah. Kontorajulan mazan. Tok guru mertua Punya tok guru mertua. Tanya hukum. Kalau yang berkenaan dengan zakat, haji, umrah ada masalah. Tapi kalau berkenaan dengan masalah pribadi dengan istri, tanya kepada Pak Mertua, Pak Mertua, hubungan malam saya tadi itu, hubungan malam tadi itu misalnya begini begini. Ya Allah, kalau yang ditanyakan itu masalah hubungan jasmani, masalah-masalah pribadi, mazza mazzaan kathirul nabi. Nah sifatnya cecair yang keluar daripada kemaluan laki-laki pada waktu dia tegak, Tahu tegak? Nah, oke, okay. alhamdulillah. Senyum itu berarti paham. tak boleh kita serius, tak boleh ya. tak apalah, ini tengah malam sudah orang dah balik ke rumah kita masih pengajian lagi. Jadi <laughs> kalau pada waktu tegak, kalau sampai keluar istilah air pancut atau istilah air dapik ya kurujo mimma indafiq itu dengan air mani. Kalau ternyata keluarnya itu meleleh saja dari kemaluan seseorang, mungkin pada waktu dia masih tegang ataupun dengan setelahnya, itulah yang disebut dengan air mazi. Hukumnya najis. Sinali mengatakan kuntu rajulan mazzaan. Saya senantiasa keluar cecair itu. Mau tanya dengan Rasulullah, ya Allah, mertua, kawin dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Mau tanya langsung dengan Nabi, rasa tak betul merasa kurang sopan ya Rasulullah. Kadang-kadang dengan seseorang itu pada waktu dekat dengan istrinya keluar cecair yang semacam itu kira-kira macam mana ya hukumnya? <laughs> Kata Nabi kita tanya sama yang lain. Ada kata patu bertanya selain daripada aku. Mungkin akan dijawab semacam itu. Pak Arsal tu rajulan Fakultu astahi an as'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lima kanat ibnatihi Sayyidatuna Fatimah Aku segan untuk menanyakan yang semacam itu sebab karena aku berkawin dengan Sayyidatuna Fatimah. Ku perintahkan Mikdad untuk menanyakannya kata Rasulullah, ya silu zakarahu wa yatawaddo. Itu berarti juga daripada nawaqidul wudhu, sesuatu yang keluar daripada dua jalan, cuci kemaluanmu, kemudian kamu mengambil air wudhu air yang keluar, cecair yang keluar dari kemaluan yang disebut dengan mazi. Itulah yang tadi yang disebut dengan alwadi yang keluar selepas kencing. Itulah yang disebut dengan kencing kita tahu. Itulah yang disebut dengan air mani itu dengan jenis air yang keempat. Sambung. وعن علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المني فقال إن المني الوضوء ومن المني الغسل Jelas hadisnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu akhwat yang tanya malam tadi itu tanyanya dari sini daging yang dipecik, daging yang dipotong, yang digulai, yang digoreng, yang disate, yang dibakar, apa hukumnya? Ini jawabannya. Qala tawadda'u mimma massatin naru. Berudulah kamu daripada tiap makanan yang disentuh api. Berudulah kamu pada tuh setiap kali memakan makanan yang dimasak, yang dibakar, yang direbus, yang disantai, yang jadi gulai, yang jadi kue, yang jadi cocor, yang jadi apa saja. Semuanya kalau diproses dengan menggunakan api, berarti dengan kita-kita dituntut untuk kita berwudu. Hadis ini mansuh. Al-Ajal Muhyiddu Mahyi Sunnah <coughs> rahimahullah هذا mansuhun بحديث hadis عباس إن رسول Rasulullah صلى الله عليه وسلم أكل Sesungguhnya Nabi kita memakan bahu kambing kemudian Nabi kita sembahyang tanpa memperbaharui wudhu. Riwayat Ashadu saya bersaksi lakat kuntu uswi aswi sesungguhnya dengan aku membakarkan batna syati perut kambing untuk baginda Nabi kemudian Nabi kita sembahyang dengan tidak mengambil air wudhu jelas dengan hadisnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an apabila dengan kita kita merasakan ada sesuatu keluar daripada perut kita fa'ashkala alaihi sehingga kita menjadi iskal menjadi bingung akharaja bukan akharaja akharaja A istifhamiyah. Apakah ada sesuatu yang keluar daripada kita atau tidak? Jadi di waktu sembahyang kadang-kadang dengan bulu dubur itu ditarik-tarik sama syaitan Dubur ada bulunya kan? Ada. Jadi kena dibuang. Tiap berapa kali? Tiap berapa hari? Kil 40 <clears throat> hari, 100 hari, Jawaban sudah di kalau panjang cukup. <laughs> itu jawaban yang tak salah. Sebab kalau kita katakan setengah bulan, takut kalau tak tunggu sikit saja. Kalau kita katakan 40 hari baru satu cm saja, buang-buang waktu. Kalau seandainya sudah panjang, itu memang wajar untuk dicukur. Caranya macam mana? Itu urusan masing-masing. <laughs> itu macam mana caranya mau dicabut-cabut, mau dikikis, mau dicukur-cukur dengan pisau-pisau itu terserah. Jadi macam mana tuh ala hasadi iradatikum. <laughs> jadi caranya serahkan kepada kita semuanya. Nah, jadi Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis <coughs> dan ulama juga mengomentari semacam itu. <coughs> Kadang-kadang bulu dobor itu mungkin di umat, kalau di umat ditarik-tarik oleh setan, <coughs> gitu. Jadi terasakan seperti ada angin keluar daripada dubur kita. Sabda Nabi, "Fala yakhruju minas salati hatta yajida rihan aw yasma'a sawta." Allah. لا وضوء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد Janganlah dia keluar dari masjid hatta yasma sautan kecuali kalau dia mendengar bunyi atau mencium bau. Qala ulama wa hadza kinayatun anil yaqin. Maksudnya yakin angin keluar dari dobor kita. Bukan berarti kalau tak ada bunyi, tak ada bau, tak berudut, tidak. Ada jenis yang tak bunyi tentu saja bau tak kecuma ah, tapi macam itu. Kan kalau secara matematis kalau tak ada bunyi, kalau tak ada bau tak tak Padahal tadi itu masalah kalau lama sekali dia keluar. Macam itu namanya busa Bau ada, alhamdulillah suasana masih nyaman tapi suasana bau tak ada, bunyi tak dengaran tak tuh nah itu sana Maksud daripada Nabi kecuali kalau dia mendengar bau dan mencium, bau pak mencium bau atau mendengar bunyi. Sampai dia mendengar bunyi bau atau dia mencium bau pusat. Borat berut. Pusat itu pusat sesuai dengan bunyinya jadi <laughs> Allah kuliah oh tadi ada yang cerita haji cerita tadi tadi cerita Berapa banyak haji masih ingat juga dengan yang salah seorang daripada ulama yang bernama bernama siapa bernama Hatim Al Aswam. Hati asam ini bukan tuli, bukan tuli. Mendengar lantang jelas. Tapi karena untuk menutupi air atau menutupi perkara yang berkenaan dengan kejanggalan seorang wanita, akhirnya dengan <laughs> beliau berpura-pura tuli pada Vito. Hati asam duduk. Saya kan pernah duduk di sini dengan akhwat sama di sini. Terus tanya, cuman ah, kira-kira kalau pada to akhwat tanya tak pakai nikah, tak pakai purda, muka terbuka, tanya setelah tanya terkentut. Tuh bagaimana <laughs> kira-kira. Anda boleh bayangkan tak akhwat pun kita pun malu juga. usah saya ada pertanyaan Ustaz silahkan Pak Foto. Ini cuma punya brut ya kan. <laughs> oh Akbar ya Aki Ente tanya macam mana? Kentut dulu baru <laughs> tanya. ini tanya sambil kentut. Malu perlu keluar keringat Allah jadi wanita tua tadi itu malu sekali di hadapan imam hatim yang sebelum dikasih gelar dengan al hasan jadi pada waktu itu kena beliau tengok wajah perempuan tadi itu bukan pucat ya. Orang malu itu pucat muka atau macam mana? Merah. Merah kan? Pada waktu beliau tengok belum keluar malu sekali mau cakap macam mana di hadapan tuan guru kentut di hadapan majlis ilmu jadi <laughs> pada itu kata hakim ya merah irbai sotaki Hei perempuan, tolong nyaringkan suara kamu. Saya tak dengar. Oh, ya, terima kasih. Saya tak dengar pertanyaan kamu. Alhamdulillah, tuh guru tak dengar kentut saya. <laughs> Jadi disamarkan keadaan tadi itu disamakan keadaan wanita tadi itu supaya dia tidak merasa malu, supaya dia tidak merasa segar supaya aib dia tadi itu tertutupi. Jadi kata beliau, mohon maaf sekali lagi, apa sih pertanyaannya? Keraskan suara kamu, saya tak dengar pertanyaanmu tadi itu apa. Jadi pada waktu beliau berkata semacam itu, dia pun juga istimbat. Wah, kalau tu guru tak dengar pertanyaan saya, maknanya sekaligus juga kentut saya tidak kedengaran. Tak kedengaran apa, lantang sungguh. <laughs> Oh, itu elok tuh cara semacam itu elok. Kalau boleh sembunyikanlah aib istri. Kalau kawin istri pengentutan tiap malam kentut-kentut. Jangan, amin. Istri macam itu juga kalau suaminya buat buat but jangan, amin senyap saja. Jadi dia malam pertama kentut dua kali. Bu, biasa sudah tidur bujangan sendirian di bilik, bilik tidur dalam selimut mesin sejuk. Bu, kentut, cium sendiri. Bu, kentut. <laughs> Orang tak tahu urusan dia kentut dalam selimut. Dan yang paling lekat itu dalam selimut. Kalau kentut tuang terbuka paling tidak bilang. Tapi kalau kentut dalam selimut, masya Allah, baunya sampai setengah jam kata kadang nggak hilang. Kenapa? Lekat di bulunya itu. hmm, <laughs> jadi dia pun <laughs> nampak kurang seronok juga. Ini kira-kira tak betul. Ini tak betul. Tak betul kata orang kita tak betul ini. Cuma <laughs> saya kentut di samping istri saya. Lirik samping nampak istri masih tidur. Bu, lagi kedua kali. Dua kali dia kentut malam tadi itu. Siang hari dia tak puas hati. Tanya istri, Dek, apa? Alisa sebut apa? Dek, adik. <coughs> istri sebut apa? Sayang, sebut nama langsung. Oke. Okay. Jadi sayang. <coughs> Jadi tadi adik, adik atau sayang eh sekedar tanya, tanya. mau tanya. Tadi malam tuh ada yang agak aneh atau yang agak aneh. Tadi malam tuh dengar saya kentut. Jadi kata istrinya menjawab, Alhamdulillah, kedua-duanya saya tak dengar. Oh, Maksudnya sial kamu, dari mana tahu dua kali? Dia kata kedua-duanya tak dengar. Kalau kedua-duanya tak dengar, bilangan dua itu dari mana dapatnya? itu kan bagus tapi ekor masih memukul nah, itu cerita kentut ada lagi cerita kentut nanti lah nah itu dia jadi kalau sudah yakin bau kecuman jangan istirahat istihad tadi. Kalau sudah butuh but tiga kali tak payah bimbang dan syak. Saya saya kentut baunya masalah Ustaz itu kira-kira batal tahu wudhu Jangan Jangan ambil sampo lagi. Kalau sudah kecuman bau itu jangan istihad. <coughs> Qala la wudu'a tidak ada wudu. Wajib kecuali daripada bunyi atau bau ida fasa ah, pusat yang punya itu pusat apabila berkentut salah seorang kamu hendaklah dia berwudu wala ta'tun nisa'a fi ahjazihinna dan janganlah <laughs> sekali-kali menggauli istri dari belakang mereka ahjaz <coughs> jamak dari ahjaz ajus itu adalah dubur aiti adbarina tak boleh terkutuk dosa besar perkara terlaknat kalau dengan seseorang menggali istri dari belakangnya dari belakang di belakang itu yang tak boleh dari belakang tapi tak transit, tak ada masalah. <laughs> Ini batal puasa kalau macam ini. Ya puasa siang bukan malam kan? Tak ada puasa siang. Kalau cakap macam itu siang mungkin batal kalau malam enggak. Jadi <clears throat> itu dengan ayat Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum Fa'tu harsakum anna syi'tum Waqaddimu kusikum ila akhiril ayat. Itu asal cerita orang-orang Mekah pergi ke Madinah. Jadi mereka pergi ke Madinah, banyak di kalangan mereka yang kawin dengan wanita-wanita Ansar. Wanita-wanita Ansar ini yang pada itu melayan suami mereka daripada Muhajirin tak mau mereka melayan ala orang Mekah. Orang Mekah itu punya kebiasaan, bukan sampai sekarang tidak. Pada waktu itulah. Jadi <laughs> dengan orang Mekah kalau pada menggali di sini kadang-kadang menggali daripada belakang tapi tetap ke muka. Dari belakang ke muka macam mana saya tak gambarkan tak boleh itu digambarkan. Jadi bukan transit di situ tidak transit di situ terkutuk, bukan transit tidak. Hanya jalan agak jauh sedikit tapi tetap di situ kasarannya ke tanpa Jadi bukan transit di Damanhur tidak, tetap ke Iskandaria. Transit Damanhur tak boleh, haram. Itu hadis. Jadi <laughs> kata mereka, seseorang yang menggauli bini cara semacam itu nanti anaknya akan jadi joling. kunul waladu ahwal akan jadi joling. Jadi wanita asal tak mau yang tak mau suami dari muka mau macam itu, mau dari belakang tapi ke muka. Jadi pada waktu itu akhirnya mereka mengeluh dan mengadukan perkara tersebut kepada Rasulullah Seketika itu juga turun firman Allah yang berbunyi, Nisa hukum harsul lakum. Istri kamu adalah tempat untuk kita bercocok tanam. Faktu harsakum. Gaulilah mereka. Bercocok tanamlah kamu. Anna syi'tum. Dengan cara yang kau inginkan. Ah, di mana? Kaifa dengan cara macam mana saja. Jadi kata ulama, mukbilan, mudbiran, berdiri, berjalan di atas, semuanya boleh. Itu atau sendirilah 41 macam cara pun juga boleh. Tapi dengan catatan di situ. Ana situ di mana? Hai si situ pada waktu yang kau inginkan. Lepas maghrib, lepas isya, lepas subuh. Buat jadwalnya. Kalau <laughs> Akhwat dia tak mau ketawa dia hmm, tahu itu ikhwah saja. Akhwat kalau macam tuh tunduk. <laughs> itu tunduk kalau di hadapan kita. Kalau mereka itu insya Allah senyum juga, paling tidak senyum dalam hati lah. Kalau <coughs> itu mana hadis jadi <laughs> nafsu, nafsu, syahwat, syahwat. Tapi tetap kita masih terikat dengan panduan hukum. Tak boleh istri, tak boleh melayan suami. Ini masalah sudah ditanyakan dengan saya beberapa kali, diantaranya di Sungai Petani. Ustadz, suami saya mau menggali saya di situ. Ustadz, suami saya dia secara tertulis. Ustadz, suami saya mau menggauli saya dari situ. Boleh tak saya layan? kan taat dengan suami wajib tidak boleh. Sebab itu taat di makhluk di maksiatil halik Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah syariba labanan sesungguhnya dengan baginda Nabi meminum air susu pamat mabat kemudian Nabi kita berkumur-kumur kalau qala innalahu sama artinya lemak ada riwayat fatawabba'u min surbil laban berudulah setelah kita minum air susu wudu yang dimaksudkan itu adalah berkumur-kumur anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salat salawati nabi kita melaksanakan yang lima waktu pada masa penaklukan kota Mekah yaumal fadhi tahun ke-8 Hijriah masa penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 nanti kita laksanakan yang lima waktu dengan satu kali berwudu wa masaha ala kufaihi dan Nabi kita menyapu kedua belakang. Jadi kata Sayyidina Umar, laqad sana'tal yau masyai'an lam takun tasna'o. Baginda Nabi hari ini melakukan sesuatu yang tak pernah baginda lakukan. Qala an amdin sana'tuhu ya Umar. Anda memang secara sengaja perkara itu kulakukan untuk apa saja? Untuk memperkenalkan kepada kita firman Allah yang berbunyi idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bain ayat itu <clears throat> ayat yang mewajibkan kita berwudu pada waktu kita akan ya maksud daripada faghsilu wujuhakum berwudulah kamu kalau pada waktu kita batal jadi tidak mutlak pada tiap kali kita sundang kita harus berwudu jadi <laughs> ada setengah ulama berpendapat ya kali kita sembahyang tabuh harus kita berudu. Tidak, yang wajib berudu kalau kita batal. Kalau tidak batal boleh saja kita sembahyang kembali dengan wudu yang sebelumnya. Nanti kita sembahyang lima waktu dengan satu kali berwudu saja. Amdan sengaja itu kulakukan. Kala Rasulullah <laughs> sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ainani wika'us sahih." Fa'idha namatil ainu lokal wika'u Sesungguhnya dengan kedua belah mata itu adalah laksana pengikat dubur Dan apabila mata kita tidur Maka terhurai dan terbukalah pengikatnya Begitu nanti kita buat perumpamaan <coughs> Apa maksudnya? Jadi <coughs> sambungan hadis Faman nama falyatawabbo Kita dalam madhab syafi'i yang hilang ingatan disebabkan karena tidur, disebabkan karena mabuk, batal wudhunya sesuatu yang keluar daripada dua jalan batal wudunya. Dalil kalau dengan sesuatu re tadi itu sudah disebut yang sebelumnya mengenai <coughs> al aklu mama satinar sesuatu yang keluar daripada dua jalan itu dengan mazi, kencing, gitu dengan berak. Jadi dengan hadis yang kita riwayatkan di sini, al aina nuwika usahi paman nama Yang tidur harus mengambil air wudhu. Macam mana? Ini kan dubur, kita duduk. Sekarang dengan kita, memang kita ada perasaan kan sedikit, ada kan? Banyak juga tak ada masalah. Kira-kira ada dari antara daripada kita yang tentu di majelis ini. Kecuali kalau soalnya kita punya kentut yang memang sudah terbukti sejak enam tahun yang lalu kentut kita tak ada tahu. Itu barangkali kalau kita tak boleh tahan, kita sedikit-sedikit kita kreditnya, ditaksir, ditaksir itu <laughs> barangkali. Tapi kita sudah mujarab, kita sudah tahu, tentu kita tak ada bau Tapi kalau yang dimakan jering, petai, tambah dengan telur ayam, oh, itu kalau dibuat pertandingan pun jelas dia menang. <laughs> itu tak boleh, makan telur tiap hari tak boleh disimpan. Yang walaupun kita ada bunyi pun, masya Allah. Apalagi kalau orangnya, masya Allah tabarakallah. <laughs> Kadang-kadang yang kentut bau itu perawatan kecil saja orangnya. Ya, oh, masya Allah tabarakallah. Kecil orangnya, kerdil sekali rendah ukuran satu meter saja. Tapi kentutnya bukan main. Masya Allah, Allah. Ya Ustaz, harus yang nomor satu Ustaz. Harus ada yang nomor satu dalam kehidupan. Kalau tidak dengan yang paling ahli tidak yang paling bijak, tidak yang paling hebat, tidak dengan yang paling tinggi, tidak dengan yang paling berat, yang paling bau ya tentunya. <laughs> Jadi kalau kuliah mau dipertandingkan juga. Gimana ceritanya? Kan kalau pada waktu kita sudah sekarang nih, al-aina mata terbuka artinya. Kalau pada waktu kita sudah kita tidak akan buang yang kotor. Kita tidak akan kentut, tidak akan buang yang kotor. Sebab kita boleh tahan. Tapi kalau pada mata kita sudah tertutup, tidak namatil aina, apabila mata sudah tidur, intolaka, ikatan dari itu akan terbuka. Maksudnya terbuka, kita sudah tak sah, sudah tak hirau. Kita tidur, kodong-kodong kaki kita angkat. Hmm, padahal tak pakai celana jalan. Apa bukan macam tu masalah Allah Eh takilah takilah, tak tahu takilah dia. Dia tak sedar pada waktu itu. Dia angkat kakinya kodok-kodok. Kodok-kodok bergaru lagi. Dia tarik masukkan uh, garu ke dalam. Masya Allah. Oh, kawan sedang sembahyang di samping. Tuh, kawan-kawan yang baru sampai, yang harus hati-hati. Saya paling takut tidur dengan orang. Kalau saya tidur dengan orang tuh saya pakai selimut maka saya mau tebar <laughs> sekali. Saya kalau di hotel di mana saja saya teringin tidur sendirian saja. Kenapa itu tadi lah kadang-kadang kita tak sadar Takut kalau pada padaku dengan kita-kita tak sedot tangan masuk ke dalam. <laughs> Allahu Akbar. Begaru, begaru, begaru. Pung, kawan kita masalah sakit perutnya menahan Keadaan kita tadi toh, dia kita tak sedot namanya tidur. Itu mana al-aina wika usai. Kalau sudah tidur kita kentut pun tak ada tak Tak segan-segan. Bu, kentut. Kalau memang bu tadi kentut. Wah, oh, kawan kita sedang salat, ya Allah. Ini nah, macam mana menurut saya yang seperti ini? Ya, bukan salah kita. Kenapa sedang samping saya? Kalau sembahyang mau salat gitu. Ya Allah, dewan dan jadi bukan sembahyang di tempat tidur. Itu salah kita. <laughs> Jadi Allah boleh hal tidur eh, keadaan tidak sadar. Mungkin kita akan kentut pada waktu itu. Pola. Kan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang yantaziruna al-isya' Sesungguhnya dengan sahabat-sahabat Nabi menantikan sembahyang Isya hatta tahfiqa ni tahfiq. Apa itu bahasa Malaysia? Hah? sampai tahfiqa ru'usum duduk nunggu Nabi kita tak datang <laughs> datang udah tidur jadi kata ulama tadi al ainan wika usahi tidak namatil ainan <laughs> talakal wika Batal wudhu kena tidur. Sementara di sini sahabat Nabi kita tertidur dalam jangka menunggu Rasulullah datang. Nabi kita datang, kamar dikemanakan, semuanya berdiri bangkit sembahyang tanpa memperbarui wudhu. Macam mana dengan hadis yang tadi? Oh, macam ini. Kalau tadi <laughs> itu tidurnya berbaring, tidurnya bertelantang sementara yang ini tidurnya duduk. Jadi di dalam kitab-kitab begini kita temukan an-naumul mumakkin ma'adahu, seseorang yang tidur berduduk dengan merapatkan tempat duduknya itu tidak batal. Jadi kita menyendar rapat dirapat. Tapi kata ulama, perawakan seseorang itu juga sedang. Kurus tidak, gemuk pun juga tidak. Kalau kurus yang walaupun rapat, karena banyak tulang, tulang yang duduk di situ, angin boleh keluar dari situ, dari celah-celah angin, cium keluar macam itu. Maknanya batal juga wudhu dia. Tapi kalau kita sedang gemuk tidak, kurus pun juga tidak, kita boleh duduk rapat mutamakin maka tahu. Jadi kemungkinan angin keluar itu tidak mungkin. Bangkit terus sembahyang dengan tidak memperbarui wudhu. Melajak sedikit. Yang yanamun badala yang tadirunal isya Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma innal wudu ala man nama mutsajira. Wudu itu cuma wajib kepada orang yang tidur secara bertelantang. Faida taja'a kalau kita tidur bertelantang atau berbaring istirahat. Asal daripada istirahat kendur. Jadi kalau pada waktu kita duduk suasana masih tegang, masih boleh kita kawal. Tapi kalau pada waktu kita baring, jadi dengan sih istirahatannya begini? Angkat Nah, itu asal mana istirha. Jadi dah jadi longgar. Jadi kita sudah tidak ada yang tegang lagi. Waktu kita berbaring longgar semuanya dengan istirha tadi itu memungkinkan angin keluar. Qala Idza massa ahadukum zakarahu falyatawadda. Hadis diwat daripada Busra, apabila salah seorang kamu menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Hadis ini sahih bercanggah dengan hadis yang berikutnya riwayat daripada Talq bin Aliin bagaimana hukum seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya setelah dia mengambil air wudhu jadi sabda Nabi kita wahal huwa ila bab tidakkah betul tidakkah benar kemaluan itu sebagian daripada anggotanya setelah itu batal tak batal pipi tak batal kepala tak batal tangan tidak batal maksud Nabi Sebagaimana kita menyentuh anggota tangan, hidung, pipi, mata, telinga, tidak batal wudhu, dengan menyentuh kemaluan pun juga semacam itu. Hadis ini nasir hadis yang di atas <coughs> nasir yang ini <coughs> mansuh menurut ulama. Menurut yang lain, kedua-duanya kedua-duanya dengan kedudukan yang sama akan tetapi hadis <coughs> yang di atas lebih ikhtiar lebih selamat Sementara dengan hadis kedua itu adalah kedudukan hukum. Takwil yang ketiga, ulama Hanafiyah mengambil hadis yang diriwayatkan oleh Talqut Mu'ali, ulama Jumhur mengambil riwayat daripada busra dan mereka katakan riwayat daripada Fal ini hadisnya dhaif. hampir kesimpulan menyentuh kemaluan ada dua pendapat. Pendapat yang mengatakan batal jumhur ulama, pendapat yang mengatakan tidak batal ulama Hanafiyah. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل sesungguhnya dengan Nabi mencium sebahagian atau salah seorang daripada istri baginda kemudian Nabi kita sembah yang dengan tidak memperbaharui wudhu Yaqulu Abdullah ibnu Umar qublatur rajuli imra'atahu seseorang mencium istri dia Wajah soha meraba-rabanya dengan tangan itu dari mula masa aula mastumun nisa fa'ilam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan tayyiba ayat mengatakan kalau pada waktu kita bermula masa pada waktu kita sentuh pada waktu kita bersentuhan kulit berarti dengan duduk kita batal jadi jangan disalahkan hati-hati ini kan yang meretakkan hubungan kita ini gara-gara karena kepenatikan kita disebabkan karena kita kaji satu mazhab saja Sebab karena kepenatikan kita dengan madzhab Imam Syafi'i. Coba kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah, tidak akan ada yang namanya kaum muda dengan kaum tua, tidak akan ada yang namanya Salafi <laughs> dengan Wahabi atau dengan kaum tua. Tidak akan mungkin kita bertengkar kalau pada itu dengan kita kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah atau juga dengan kelainan pendapat daripada ulama. Jadi dengan salafi macam mana? Salafi yang kalau pada itu dia sentuh istri tidak batal, cium tidak batal, tapi dalam waktu yang sama, mereka tidak boleh mengeritik dan menyalahkan ulama syafi'iyah yang mengatakan batal wudhu pada tuh berlaku persentuhan antara dua kulit. Laki-laki <laughs> menyentuh, laki-laki disentuh, <laughs> perempuan menyentuh, perempuan disentuh. Kedua-duanya batal. Sebab kita punya landasan hukum daripada fatwa Abdullah ibni Umar, sahabat Nabi kata beliau meraba tubuh istri, mencium dia itu termasuk mula masa minallah mula masa yang disebutkan di dalam ayat Allah mastumun nisa. Masalahnya kira ikut pendapat ahli hadis, ikut riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, cium istri langsung sembahyang apa? Kan asik. Ciuman dulu baru sembahyang. Allahu Akbar. Allah. Tuh kalau boleh tak ada nafsu lah. Sebab atau lama Malikiyah tak batal wudhu kalau pada itu tersentuh kulit istri kecuali kalau menyentuhnya dengan syahwat. Kalau menyentuh kulit istri nafsu naik, naik syahwat itu tak ada kol, tak ada kil kecuali ala ra'il Hanafiyah kalau ikut pendapat jumhur menyentuh kulit istri, mencium dan memeluknya kalau dengan iringan nafsu dan syahwat batal menurut pendapat jumhur. Kalau tak sakat cium saja, ulama Syafi'ah takwil hadis Nabi kita mencium istri, Siti Aisyah dicium dalam keadaan terlapik pada waktu itu. Mungkin Siti Aisyah pakai kurdah ya, terus dicium bagi Nabi situ tak ada masalah. Tapi kalau tercium langsung hidung dengan hidung, bibir dengan bibir misalnya, itu menurut pendapat ulama Syafi'iyah batal wudu. Summa qala qiblatur rajuli minal mulamasa wa man qabbala imra'atahu aw jassaha bi yadi fa'alaihi wudu. Riwayat Malik dengan Imam Syafi'i min qiblatir rajuli imra'atahu al-wudu dari ciuman laki-laki kepada istrinya wajib wudhu riwayat daripada Ibni Omar riwayat daripada Sina Omar innal qublata minal lamsi fatawabba'u minha jadi jangan hilang dalil kalau pada padaku nanti dikritik, mazhab Syafi'i kadang-kadang dibantai hati-hatisan. Syafi'i tidak tahu hadis. Rasulullah cium istri, telapak kaki Nabi kita dipegang oleh Sayyidatun Aisyah waktu sembahyang. Sementara Nabi kita teruskan sembahyang, setelah cium istri Nabi kita sholat. Syafi'i tidak paham hadis. Tunggu dulu, ente yang tidak mengerti hadis. Kita jadi pembela dan perisai jadi peguam kepada ulama-ulama kita. Imam Syafi'i <laughs> bukan tidak tahu hadis, hadis ada di kepala beliau. Sampai <laughs> sampai dengan ulama mengatakan bukan hadis kalau seandainya dengan Imam Syafi'i tidak mengenalnya. Sampai sampai dengan Imam Ibnu Imam Al Baihaqi rahimahullahu taala di dalam kitab Ma'rifatus Sunani wal Athar, di dalam kitab As-Sunanul Kubra, semua fatwa pendapat daripada Imam Syafi'i beliau sebutkan dalil-dalilnya daripada hadis Rasulullah. Pertanyaan kita ada. <coughs> Sallallahu alaihi wasallam Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين